Thank you. يقال membedakan adalah dari mana berangkat ibadah itu muncul. Orang beriman beribadah berangkat dari hatinya. Dari hatinya yang beriman kepada Allah yang mencintai Allah sebagai yang memfitnah manusia. Selalu memfitnah ولكن الله الله في قلوبكم pada waktu itu Allah melemparkan pada hati-hati kalian Allah melemparkan batin diisi dengan apa? Kehidupan dohir. Cocok gak Cocok gak? Enggak cocok. Ya. Hati kita. Kata Imam Nurman yang sama dengan Rabbi di mana Allah menjadikan hatinya orang kafir ngeri, takut. Berarti masalahnya jatuh bangunnya manusia, hancur manusia, mulia manusia, berkuasanya manusia, itu sebenarnya berangkat dari persoalan persoalan jelas sekali dalam hadis ini di mana umat ini meraih izah meraih mulia di mana umat ini kemudian meraih kehinaan, di mana orang kafir itu sebenarnya lemah, di mana orang kafir itu pada saatnya berada pada kekuatan, ternyata kembalinya kepada nasib hati. Ketika hatinya orang beriman itu hati yang kokoh, hati yang kuat, orang kafir jadi hatinya lemah. Makanya dulu para sahabat ketika ulama-ulama mereka ikhlas, ketika ulama-ulama mereka sedikit pun tidak punya harapan harta yang ada pada manusia. Itu baru datang kepada penguasa, baru benar ada ulama mau datang kepada penguasa itu penguasa sudah datang. Itu baru dengar Kenapa? Karena di sana yang mau datang adalah orang yang hatinya kuat. Berbeda ketika orang-orang yang datang kepada orang yang boleh ini hatinya lemah. Maka pada saat itu tidak ada dan tidak ada. Maka menjadi pengajaran kepada kita. Baru dia adalah kepada bagaimana persoalan ini kita kembalikan? Bagaimana kita harus membangun cahaya agama kita yang benar kembali? Sebagaimana Allah Azza ketika Allah Azza telah berfirman mengarahkan petunjuk itu dengan Allah melaporkan dada orang yang akan diberikan berarti mengembalikan kaidah yang ada di dalam hati mereka yang kemudian manakala kaidah yang ada di dalam hati mereka dan mereka akan mendapatkan kembali tegaknya agama mereka kemudian mereka dari agama Allah SWT dan insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita masih memahami tentang bagaimana kita membangun kaidah mengembalikan agama kita di dalam hati kita setelah kita memahami sampai pada kaidah yang kelima berkaitan dengan jatuh bangunnya agama negara bagi kita. Yang terakhir kita memahami masalah yang menjadikan hancurnya agama kita adalah fitnah. Dan fitnah ini adalah masuk di dalam hati kita. Fitnah ini adalah masuk di dalam hati kita. Dan kita sudah jelaskan pembahasan ini pada pertemuan yang lewat dan pada berikutnya kita masuk pada al aslu tasik al aslu sadis al aslu sadis khamis ya al aslu khamis usul yang kelima beliau sekali lagi mengatakan al aslu khamis al amalu tatafadalu tatafadul ma fi fil qulub. Bagaimana membangun amal-amal yang kemudian amalan itu menjadi mulia? Sebagaimana ada orang hari enggak yuhibbul jamal Yang paling banyak kita dengar atau mengumpulkan orang-orang yang bertakwa. Coba kalau kita sedang membela saudara kita, itu cenderungnya kita mengumpulkan pasukan sebanyak-banyaknya, ya kan? Mengumpulkan bantuan apa? Sebanyak-banyaknya. Bukan memilih mana orang-orang yang punya hati. Kan begitu kan? Mana orang-orang yang Mana orang-orang yang padahal kemenangan-kemenangan yang pernah terjadi pada zaman Nabi itu dari mereka-mereka. Seperti kisah sebuah peperangan yang dimenangkan cuma doanya satu orang. Doanya siapa itu? Kalau nggak salah, siapa ya? Salah seorang sahabat Nabi yang pernah disebutkan dalam hadis orang yang pakaiannya kelihatan lusuh, tampilannya kelihatan ya, tampilannya tidak begitu menunjukkan orang hebat. Kata Nabi Sallallahu kalau dia bersumpah, la Allah Allah membaguskan sumpah. Kalau dia berada tahu sebelum perang dan Beda sekali. Sudah banyak kita drama drama drama drama Bahkan kita berusaha beramal ini dalam rangka supaya Allah ridho pada kita. Tapi kadang kadang-kala kaidah di dalam beramal yang berlima ini banyak kita sia-siakan. Kita lihat Bila wahzi ini akan saya berikan kepada orang yang Allah dan Rasulnya mencintai dia dan dia menampilkan dirinya secara doyer orang-orang yang siap untuk dipilih oleh siapa? Oleh Nabi. Menunjukkan kesiapan sebuah perang, perang mutlak yang dipimpin oleh pasukan oleh panglima perang yang tiga jumlah. Rasulullah SAW mengamanahkan sambil dia berperang dalam keadaan tidak pakai pedang. Padahal musuh-musuhnya Sampai dia meninggal dunia. Ini orang-orang beragama fi wahidah. Ada seseorang dia sholat di dalam sholat yang sama. Wa baina sholatain bima wa baina sholatain bima kama baina samuni wal ardi. Dan nilai antara dua orang yang sholat itu seperti nilainya langit dan bumi. wadari dzalika anna al-umma mukfirun di fadli Allah azza wa jalla wal akhiru sabit ghafil. Kenapa yang membedakan yang membedakan adalah salah satunya dia sholat dengan kerusuhan hatinya. Dia sholat dengan kerusuhan hatinya. Hatinya menghadap hati orang yang selalu menghadapkan kepada Allah. Ini datang mendadak atau datang kepada Khawarij. Lu apa yang tidak ada pada orang Khawarij? Nabi mengatakan, Qawwan yaqra Kemudian kata Ibnu Umar langsung menggantak orang ini. Walaisa kubur yauma. Bukan seperti perangnya kamu pada hari ini. Liyuridul mal wal Kamu perang sebenarnya untuk cari harta dan cari kedudukan. Inilah orang jeleknya amal mereka amalnya orang muslimin sekarang jauh lebih baik atau jauh lebih jelek? Ya. Secara organisasi jauh lebih baik. Nanti pakai dalil lagi. Alakat ila ya beli kubur batin di tidon. Kebenaran yang tidak pakai organisasi itu akan dikalahkan kebatilan yang pakai organisasi. Oh, makanya kita ini harus main di organisasi. Luarnya sampai diri-diri Hatinya riak semua Kamu buat yayasan dakwah untuk apa? Incer-incer kita cari kerja susah Kalau punya yayasan kan bisa turun-turun cari bantuan Yayasannya mati tapi hatinya berantakan ya, Ujung-ujungnya dari awal sepakat Satu bulan kemudian berantem Ya kan? Awalnya sepakat satu bulan berantem. Awalnya sepuluh orang, setengah tahun tinggal satu orang. Awalnya sepuluh orang satu yayasan, setengah tahun menjadi sepuluh yayasan, masing-masing satu. Ini yang menjadikan apa? Organisasinya jelek atau hatinya yang jelek? Ini fitnah. Inilah yang menunjukkan sebenarnya yang merusak amal kita sekarang ini bukan sistem organisasi yang tidak WFK Pengorganisasian hati yang tidak syar'i Itu sebenarnya yang berantakan Dan itu gak pernah banyak disentuh gak pernah banyak dibenahi Sehingga kadang-kadang kita menjadikan Orang itu heran-heran Loh ini sudah bagus-bagus kok berantakan Sudah bagus-bagus berantakan Lainnya kita gak pernah masalah yang sesungguhnya kita ini dan sebenarnya cukup sudah terorganisasi rapi. Malah kadang-kadang rapinya ini malah untuk menolong sahabatnya yang tersembunyi, biar kelihatan tidak tidak benar. Ya, kalau misalnya ada orang ambil uang zakat, kemudian dimakan, ketahuan orang itu kan ini orang ini tidak amanah. Tapi kalau dibuat organisasi, yayasan pengelolaan zakat amanah sejati. Tuhan itu kan setiap orang tuh, oh, masya Allah, ya, masya Allah, masya Allah. Namanya saja amanah sejati. Terus di dalam uang-uang zakat ini dibuat gaji tukang satu, dibuat gaji ketuanya, dibuat gaji orang tidak mikir wah ini kan sudah diatur bagus, bagus dari mana? Dari hatinya yang berarti Saya masih ingat ketika dulu-dulu Awal-awal saya di Sulawesi Ketemu orang-orang organisasi Seperti ya mahasiswa-mahasiswa yang senangnya organisasi Ada yang PII, ada yang ada AFI, macam-macam lah Selalu menjadikan alasan Kita ini harus punya organisasi yang apa, yang hebat supaya kita bisa rebut kemenangan di negeri kita yang tercinta. Waktu itu saya cuma ngomong sederhana saja. Lapa kita ini nggak punya organisasi yang sudah hebat. Lo organisasi Muhammadiyah itu kurang apanya? Bukan lagi meng Indonesia, mendunia. Gracias. Berhenti enggak? Enggak. Buktinya mana? Setiap ayat hukum selalu didahului dengan Ya ayyuhalladzina amanu. Allah ingatkan lagi masalah ini. Ya ayyuhalladzina tidak sampai kepada Allah apa dagingnya. Betul kan? Wah, apa yang di sini dalam kitab Aqidah Wasithiyah salah beliau ini adalah istihdharul ma'iyah. Orang yang sholatnya khusyuk adalah ketika dia sholat menghadirkan pengawasan Allah bersamanya Allah, ilmunya Allah selalu meliputi pada dia. Kaitannya berarti adalah dengan rasa dekatnya dia dengan Allah SWT. Sholat inilah yang disebutkan dalam hadis Tanda adil fahsya'i wal mungkar. Walaupun orang biasa sholat tetapi hatinya tidak mengenal Allah, tidak khusyuk, Ya hari-hari maksiat biasa. Ya. Tapi kalau hatinya mengenal Allah, takut kepada Allah. Itulah sebenarnya yang menjadi dasar kemudian amal-amal yang harinya jadi baik. Sebagaimana tadi kita dalam hadis ini, yang menjadi ukuran adalah hatinya bagaimana. Kemudian beliau bawakan dalil yang lain. An Amr bin Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Hadis dari Amr bin Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ba'da dzikri fadlil nudur wa tawaf" Setelah beliau menyebutkan keutamaan wudhu dan keutamaan bacaannya wudhu, kemudian Nabi bersabda, "Fa'in huwa qama fa shalla, fa hamida Allah wa athna alaihi, wa majjadahu billadhi huwa lahu saudara apa ini? Hah? Menanjung apa? Coba. Saudara apa ini? Kalau dilihat secara tampilan menanjung Allah itu saudara apa ini? Dohir, kan memuji Allah kan? Tapi orang yang memuji Allah, yang dirinya memuji, secara lisannya dia memuji. Kalau hatinya mentah, dia menyebut Allah, hatinya jahil kepada Allah itu tidak dinilai dengan jumlah. Yang dinilai dengan jumlah adalah benar benar. Hatinya mengenal Allah, kemudian dia apa? Memuji Allah. Dan orang yang hatinya memuji Allah, mengenal Allah, pasti dia akan banyak senang menyanjung Allah. Coba kita lihat dalam sebuah ayat. Insya Allah ayatnya sudah sering kita dengar. الذين يذكرون Allah. وعلى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا Mana sanjungannya? Mana sanjungannya Allah? Hah? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhan. Lisannya menyatu apa dari dia petunjuk Allah. Dari menempuh jalan mengenal Allah. Mana ayatnya yang menempuh jalan dia mengenal Allah? Alladzina yadhkuruna Allah apa? Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihi. Orang yang selalu ingat Allah pada dan segala Ilmu punya Allah adalah nikmat yang agung. Sa'adatul qalbi. Ilmu itu kebahagiaan hati yang tinggi. Ilmu itu kesenangan hati yang tinggi. Kalau kita ingin lihat orang yang merasakan kebahagiaan, kesenangan terhadap ilmu Allah, maka lihat kehidupannya para ambiya para pewarisnya dari para ulama-ulama Sudah sering kita mendengar ulama-ulama ini kalau sudah menemui ilmu. Sudah sering kita mendengar kisah lupa istri. Ada tidak ulama menekuni ilmu sampai tidak selera dengan istrinya? Ada tidak? Hah? Sudah pernah dengar Kalau tidak salah, Allah alamnya. Saya ada dua Mungkin Alimah belum baca Waktu beliau menikah malam hari, Lailatul apa namanya? Lailatul Tuhur. Beliau itu di tempat tidur masih banyak kitab-kitab yang ada di samping beliau. Dia masih merajaah kitab, memahami mengambil saja istrinya sudah datang dengan berdandan dengan menyiapkan diri sebagai pengantin kan kemudian beliau menolak istrinya tersenyum habis tersenyum dia buka lagi kita pergilah istri ini masalah hati atau masalah dia istri itu dicintai nggak dicintai nggak Yo dicintai maksudnya dicintai di Ya. Dicintai kan? Sudah ditunggu-tunggu, dicintai datang kok malah kenapa coba? Hati orang tidak akan berpaling pada satu kecintaan. Ditinggalkan sesuatu yang dicintai kecuali apa? Kecuali apa? Masa nggak ada yang tahu? Tidak pernah jatuh cinta apa bagaimana? <laughs> Hati orang meninggalkan salah satu yang dicintai berpaling penyebabnya padahal dicintai Hah? karena ada yang lebih dicintai itu tidak mungkin hati itu meninggalkan sesuatu yang dicintai menuju kepada perkara yang sama itu saja tidak ada cara apalagi di bawah kalau ada sesuatu yang dicintai kalau ditinggalkan berarti dia menuju kepada apa yang lebih dicintai itu pasti karena hati itu sudah punya tobiat selalu senang dengan yang dicintai. Nah kalau ada seorang yang seperti itu berarti dia merasakan kebahagiaannya ilmu apa Merasakan. Bapak saya kok nggak bisa begitu Ustaz? Nah dia memang gak pernah merasakan. nah, sekarang mana orang lebih banyak kenal dunia daripada kenal ilmunya Allah? Karena ilmunya Allah saja kalau diumumkan ada daurah yang ikut daurah nanti pulang dapat uang saku. Nah, itu baru benar ilmunya Allah. Nah, kalau dulu ulama itu benar ilmunya Allah, malah hartanya dihabiskan. Kalau kita ini kenal ilmunya Allah kalau ada penawaran. Ikut dorong Nanti kalau selesai dorong yang mau nikah dijodohkan. Wah, Kita kalau lihat ulama-ulama dulu, karena mabuknya dengan ilmunya Allah jauh-jauh, itu hal-hal yang sifatnya dunia saja. Biasa mereka korban. Saya pernah dengar ada seorang ulama dari Afrika mau belajar ke Madinah, punya terbosa, Dibawa kerbau itu di perjalanan bekalnya habis dijual. Dan zaman dulu itu naik apa? Kalau pesawat ya, jalan kaki Sampai bekalnya habis di Madinah, kemudian menuntut ilmu di sana bertahun-tahun. Beberapa imam sampai mengatakan karena menuntut ilmu tiang-tiang rumah saya satu-satu habis. Apa maksudnya? Dijual. Karena habis bekalnya, jual lagi kusen rumahnya, jual lagi tiangnya, Allah. Ada yang baru pengantin baru, istrinya baru hamil muda, seneng senengnya, tiba-tiba hatinya sudah rindu, ingin tolak dirinya. Kemudian apa dipanggil istrinya? Saya sudah tidak bisa membendung selera hati saya untuk berangkat menuntut ilmu pada Imam Malik. Kemudian bagaimana? Nanti kalau saya tinggal kamu saya dolim saya cari kamu saja ya supaya kamu bisa nikah lagi dan dia mengusik saya bisa mengusik saya tidak boleh pada kamu apa kemudian istrinya bilang kamu gak usah cari saya kamu berangkat saja menurut itu kalau dulu itu ukurannya bukan harian Taurat seminggu enggak <laughs> ukurannya tidak jelas kapan pulangnya Ya ulama dulu tuh kalau sudah menuntut ilmu pulangnya kapan itu gak jelas. Kita sekarang sudah menuntut ilmu pulangnya sudah dijadwal. ya karena memang tidak ada kebahagiaan dengan itu, enggak ada. Ilmu itu adalah nikmat yang besar. Ayat Allah itu kebahagiaan yang besar, nikmat yang besar. Tapi banyak orang hari ini menekuni berat hati, tidak punya ketentraman, tidak punya kebahagiaan. Melihat temannya, kok saya nuntut ilmu terus kapan saya nanti punya ini, punya ini, teman-temanku sudah punya ini, punya ini, punya ini. Salah satu contohnya karena orang yang menekuni ilmunya Allah ini dengan cara yang jelek. Memahami ayat, menekuni ilmunya Allah dengan cara yang jelek. Salah satu contoh ayat Allah dibawa, dikuasai dengan tanpa dia mendapatkan pemahaman. Padahal Allah Azza wa Jalla mendapatkan ayat ini adalah untuk menghidupkan hati. Hati itu kalau hidup berarti tenang. Untuk menjadikan hati itu bercahaya. riwayat atau kuatnya pemahamannya Abu Bakar? Hah? Banyaknya riwayat atau kuatnya pemahaman Abu Bakar? Kuatnya pemahaman Abu Bakar. Sahabat Nabi yang paling banyak mengumpulkan riwayat itu Biarlah orang yang mendapatkan ilmu yang seperti ini nilainya ditunjukkan oleh Allah lihat pada waktu wafatnya Rasulullah SAW. Siapa manusia yang paling tenang? Siapa? Orang semuanya kacau. Padahal sudah menjadi murid Nabi sekian puluh tahun. Begitu Rasulullah SAW wafat, kacau. Apa kata Umar? Siapa yang mengatakan Muhammad SAW meninggal dunia, saya penggal. Muhammad SAW bukan meninggal dunia. Dia berangkat menemui Allah sebagaimana Musa menemui Rabbi. Nanti akan kembali lagi. Padahal ini orang yang tahu persis berada di situ pada waktu Rasulullah wafat. Pada waktu Rasulullah wafat, Abu Bakar ada di tempat? Ada? Tidak ada. Kemudian datang utusan mengejar Abu Bakar, dikabarkan kepada Abu Bakar Rasulullah SAW Bagaimana Abu Bakar? Tenang. Kenapa? Karena ada ilmu. Tentram. Dan lihat bagaimana orang yang tenang, apa yang dilakukan itu baik. Dia pulang dengan tenang, melihat orang ribut, dia juga tidak apa. Pada waktu dia masuk di masjid ada Umar Umar dalam keadaan berhati-hati berkorban di depan manusia. Abu Bakar cuma mengisyaratkan dengan matanya supaya Umar turun. Tapi Umar tidak peduli. Maka Abu Bakar pun tenang kembali. Itu semua karena Inilah yang dikatakan oleh Ali, ilmu itu yang dipahami oleh orang yang benar akan menjaganya. Abu Bakar kemudian tinggalkan Umar, kemudian mendahulukan yang lebih penting masuk ke kamarnya Rasulullah SAW. Dibuka <clears throat> kain yang menutupi Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar mengatakan tibta hayya Wahai Nabi, engkau telah baik, baik ketika engkau hidup maupun ketika engkau meninggal. Abu Bakar langsung beriman. Rasulullah sudah wafat. Ini karena ilmu. Kecintaan kepada Rasulullah terbimbing dengan apa? Dengan ilmu. Dengan pemahaman yang benar. Ini kuatnya imannya orang yang punya paham. Ditolong oleh Allah seperti ini. Kemudian setelah itu ditutup lagi mayatnya Rasulullah SAW. Abu Bakar langsung tahu apa urusan penting menjaga umat Islam. Yang keluar Umar masih ribut. Ketika Umar ribut, Abu Bakar mengisyaratkan supaya berhenti. Umar tidak mau berhenti. Kemudian karena umat tidak berhenti apakah begitu. Kemudian berkhotbah kepada manusia. Kemudian berkhotbah kepada manusia, manusia Allah bersalawat kepada Nabi. Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Mama Muhammadun illa rasul." Qad qalat min qablihi rusul. Apa in mata awin kutila in faradtum ala akal. Kata Abu Bakar dia membaca ayat dengan pemahaman yang tepat kan begitu. Pada saat Rasulullah wafat, manusia kacau. Bagaimana Abu meredakan manusia dengan paham ini? Eh, dibacakan ayatnya. Tidaklah Muhammad SAW kecuali manusia biasa. Kalau para minggu ini rusuh telah berlalu sebelumnya para rasul. Apakah kalau Muhammad SAW kalian kembali ke belakang kalian murtad dari agama kalian. Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Maka Muhammad Muhammadan fa Muhammad Muhammadan qad Siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia telah mati. Wa man kana Allah Saya baru merasa ayat ini turun sekarang. Coba. Padahal ayat itu sudah diapal oleh para sahabat. Ya kan? Kenapa coba? Apa yang membedakan? Kuatul paham. Kuatnya pemahaman yang menjadikan Allah melebihkan, menenangkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu karena memiliki apa? Pemahaman ilmu Allah. Dan kita sekarang ini Ayat-ayat Al-Quran kita bawa Tapi cara kita membawa kadang-kadang remeh Kita mempelajari ayat-ayat Allah saja jauh dengan saya Contoh misalnya Kita menghafal ayat Al-Quran Kadang-kadang kita seringnya puas dengan khataman 30 juz Program kita kadang pengajaran ini kalau murid-murid kita ini sudah hafal Al-Quran 30 juz, kita sudah tersenyum cerah. Walaupun walaupun yang hafal Al-Quran puluh juz ini tiap malam main game. Dan ini ada ini. Tarik dalam pondok hafal Al-Quran. Hobinya itu main game. Gimana kok bawa al seperti ini dan puas? Loh, lulusan kita ini sudah 30 juz, 30 juz, 30 juz, dia tidak pernah menilai akhlaknya seperti apa, pemahamannya dia kayak apa. Sementara Umar ibnu Awam, ibnu Umar menghafal surat Al-Baqarah itu delapan tahun. Surat Al-Baqarah itu delapan tahun. Kenapa? Karena dia menghafal dengan tadabbur, dengan tafahum, menghafal dengan pemahaman, dengan ilmu. Sebagaimana mereka dulu belajar kepada Nabi, kami tidak belajar kepada Nabi Kemudian kami tanyakan, kami pelajari, kami amalkan, kami sampaikan kepada manusia, baru kami datang lagi mereka. Betapa sekarang kita memindah ilmu seperti memindah koran. Tahu memindah koran? Koran itu berapa halaman? Berapa halaman? Hah? 15 halaman ada ya? Halaman gede-gede. Setelah kita baca koran, yang kita tahu Judul-judulnya apa? Ya kan? Oh tadi ada tabrakan selesai. Padahal yang dua jam sekarang. Ada kita sekarang mengambil ayat Allah, mengambil ilmu Allah dengan cara-cara yang remeh seperti mana? Seperti apa? Padahal dari satu huruf, dari satu lafaz, dari satu ayat itu penuh dengan hikmah, penuh dengan pengajaran. Makanya kita tidak boleh mendapatkan nasib yang baik dari amalan kita membaca ayat-ayat Allah yang mau. Karena qalilul faham, qalilul tadabbur, ayat itu hanya lewat, apalagi kalau cuma sekedar ayat itu dijadikan sebagai tanafus apa tanafus? Saingan perlombaan apalagi ini satu keadaan makanya kalau dulu pembawa Al-Quran ini luar biasa. Sahabat-sahabat Nabi yang berperan itu penghafal Al-Quran dan akhlaknya seperti Al-Quran. Perjalanan hidupnya, pemahamannya seperti Al-Quran. Kita sekarang ini pembawa Al-Quran yang memang Ya karena itu. Pembawa Al-Quran jaga sholat jamaah lima waktu aja. Dulu. Saya kalau di pondok rajin, ya di pondok karena dijaga satpam. Ya kan? Rajin dijaga satpam. Ustadznya menilai, nanti nilainya kalau jelek tidak dinaikkan. Tibanya di rumah, satpamnya nggak ada, rapotnya nggak ada. Malah sampai saya pernah mendengar ada orang tua Bali ngomong, Abi ah, itu lebih keras daripada Ustaz. Ustazku itu Aku begini tidak diapa-apain loh. Aku begini tidak diapa-apain loh. Aku begini tidak diapa Ah, bingung sedikit-sedikit. Ini salah, ini salah, ini salah. Sampai ada orang tua itu ngomong. Padahal ini anaknya katanya kalau mengambil sholat orang pada bisa kan? Karena bacaannya bagus. Tapi kata dia, kata abinya, saya kalau di rumah paling pusing Mau sholat gak sih? Tidak bisa. Apa ini tidak sebuah keprihatinan yang besar? Makanya ayat-ayat Allah bagi kita bukanlah sebuah kecemerlangan. Tidak punya dampak yang besar dari sisi Allah. Dampaknya cuma sekedar simbol-simbol dunia. Tidak menjadi wasilah kemenangan. Sebagaimana Umar mengatakan, apa kata Umar? Nahnu qawmun a'azzat Allah bihadal Islam. Kita ini kaum yang kita ini dengan ayat-ayat Allah? Kadang-kadang kita bawa kepada yang benar Bukan penghafalan Quran, sobone, kafe. Melihat rumah banyak rusak, banyak orang cair, bukannya dia bimbing ngajar. Nanti ngajarnya kalau sudah dibuatkan yayasan baru dia mau ngajar. Kalau belum dibuatkan yayasan itu nggak bisa ngajar, dok. Gitu. Saya juga heran, kenapa ya? Orang punya ilmu begitu pulang Kok nggak langsung Pak? Ini Pak ada orang bodoh, ada orang nggak tahu. Gimana ya Pak? Sini Pak saya ajar. Ini Pak saya bimbing bagaimana Bapak Anda. Malah Pak, nunggu ada yayasan begini. Nanti baru bisa ajar. Nah kalau dulu para sahabat nunggu ada yayasan berdiri, baru mengajarkan agama kita ini jadi kafir semua. Nah, dulu nggak ada sekolah notaris, jadi nggak ada yayasan. Kalau nunggu seperti itu, kita ini tidak bisa dapat iman. Kita sekarang coba lihat. Ayat-ayat ini tidak punya bobot yang besar. Kenapa? Karena sebenarnya kita sendiri, ayat itu tidak ada pemahaman yang baik dan ayat itu tidak menjadi cahayanya hati. Sampai ada, saya pernah mendengar, ada orang tua, Bu Abi itu pengen kamu di rumah membaca Al-Quran seperti kamu di pondok, abis dengerin. Apa jawabannya dia? Aku diupah apa? Nah, Gimana generasi kita yang seperti ini membawa ayat-ayatnya Allah? Dia baca Al-Quran itu berarti selama ini apa? Jatuh sebenarnya. Bukan kita ingin merendahkan masalah ini, bukan. Sebenarnya kita ingin dapat yang sesungguhnya dari ayat-ayat Allah. Karena ayat ini pada dasarnya diturunkan hudan. Apa? Petunjuk. Sifat. Apa sifat? Obat. Ya. Nur. Apa nur? Cahaya. Roh. Sementara jalan hidupnya sama yang tidak beriman. Petunjuk hidupnya nggak ada bedanya. Apa yang ada di hatinya sama. Ya sampai kadang-kadang kita juga pikir, anak baru lulus dari pondok sudah ini, setelah ditanya programmu apa, mau oh, bisnis. Ya, terus pengaruhnya ayat-ayat selama ini apa? Masya Allah. Inilah menunjukkan pengajaran ayat-ayat selama ini bukan pengajaran yang berasal dari ilmu yang ada di atas. Sehingga menjadikan nilainya tidak menjadikan sebab kecintaan Allah saja. Kalau ayat ini dibawa dengan seperti itu, dibaca dengan seperti itu, Alhamdulillah Allah cintai dia, dari kekasih Allah, jadi walinya Allah. Wah, min qiraati khatmatin bi ghairi tadabburin wa Lebih baik daripada qiraah walaupun baca satu ayat dipahami, diamalkan itu lebih baik daripada dia membaca satu kali khatam. Satu kali khatam itu berapa ayat? Berapa surah? Berapa surah? 144. 40. 14 ya. 114 ayat one Lalu kita yang sudah beriman dibacakan ayat kok Sarwani, aku itu sudah tahu itu ayat. Kau usah dibaca sama saya, saya sudah tahu. Yang pengertian sudah tahu itu ya kamu berbuat. Nah, cuma bukan hanya jawabannya sudah tahu. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad dan ada dengan musyrikin astajaraka Fajiru. Kalau ada seorang musyrik meminta perlindungan kepada kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lindungi dia. Untuk apa orang harus dilindungi? Hatta yasma'a kalam supaya dia mendengar kalam Dengan harapan dia terbuka, paham, mengerti. Karena orang-orang kafir dulu kita bahasa Arab. Ya kan begitu kan? Orang muslim itu harus juga tahu bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Beda dengan kita, sudah orang mukmin sekian puluh tahun bahasa Al-Quran masih nggak paham. Oh masih ada Quran depan Ustaz. Iya wacana Quran depan. Ya. banyak memberikan asar. Bahasa Arab itu punya keistimewaan sendiri. Orang yang membaca Al-Quran memahami maknanya dengan buku terjemahan jauh sekali orang yang membaca Al-Quran langsung paham dari bahasa Al-Quran itu jauh. Bahasa Al-Quran itu bahasa Arab itu bahasa yang istimewa yang memang dipilih oleh Allah untuk memaksudkan maksud-maksud Allah terhadap agamanya yang paling bisa mengenai sasaran itu adalah Lughatul Arab. Dan karena itulah akhirnya keadaan kita Al-Quran ini tidak banyak memberikan tambahan iman, kekuatan iman bagi kita kecuali iman-iman mujmal. Ya kan? Kecuali sekedar iman-iman global yang sebentar ada angin mandiri sudah mulai bingung. Padahal pada zaman akhir itu fitnah itu kuat apa lemah? Hah? Kuat. Paham sahabat itu paham nggak kalau zaman akhir itu fitnah itu kuat? Paham. Padahal ilmunya sahabat itu banyak. Ya kan? Ilmunya sahabat itu imannya kuat. Itu saja apa? Tidak ingin bertemu dengan apa? dengan zaman kita. Dan kita ini modalnya iman pas-pasan. Terus bertemu dengan zaman fitnah yang besar. Dan merasa aman-aman. Kan baju saya sudah harus sunnah berjamaah. Ya. Baju saya kan sudah salafi. contoh saya juga saya tulisi salafi. Nah. Sarung saya juga tak kasih merek salafi modalnya cuma seperti itu seperti itu yang dijadikan kebanggaan. Sementara kalau ditanya bagaimana ayat Allah, saya ini bukan lebih ilmu saya. Sudah ada lebih di sendiri. Alhamdulillah syukur-syukur saya jadi anak sunnah wal jamaah. Kamu jadi anak sunnah wal jamaah syukur-syukur. Kamu tuh jadi anak sunnah wal jamaah ingin selamat atau ingin cuma disebut syukur-syukur? Masya Allah, alhamdulillah. Fitnah luar biasa. Amalan-amalan kita pada hari ini ini sebenarnya bikin jatuh karena lemahnya masalah-masalah Sampai amalan ilmu pun seperti ini ada Makanya kita tidak bisa merasakan manisnya iman. Baca Quran nikmat itu kita sulit. Akhirnya kita lebih nikmat yang lain. Kalau kita sering-sering bisa mendapatkan manisnya membaca Al-Quran, sampai sendirian dengan Allah bisa menangis. Itu yang namanya dunia tidak mudah menfitnah kita. Tapi kalau hati kita ini sudah tidak bisa merasakan manisnya ilmu, akhirnya kita banyak terjebak dengan fitnah-fitnah perusahaan ini. Kemudian juga mencatatkan balaya bahkan mencatat yang bin aman al jawar min ghairi qudurin wa la muraqabatin wa la ikbarin ala qalilun manfa wa ukhra tapi. كان فيه فإنه وإن كثر مكب غير مفيد maka tidak ada keraguan kata beliau Syekh Abdul Hadi sekedar menunaikan amalan anggota tubuh dengan tanpa menghadirkan urusan Salam bisa bangun rumah, uangnya banyak di rumah, payahnya lebih banyak. Pulang-pulang kerja sehari dapat rezeki misalnya 100 juta. Wah, luar biasa. Dibuat makan sudah kenyang, dibelikan ini sudah ini sudah ini. Di rumah masih ada. Wah, saya simpan di mana ini ya? Susah dia mikir. Anak saya ini motor begitu. Nanti kalau ketahuan anak saya diambil, Bagaimana caranya dia disimpan di sini baru tidur? Eh, kemarin anak saya di situ tahu, datang lagi. Dia ambil lagi, simpan lagi di tempat lain. Oh, kemarin istri saya di situ tahu, ambil lagi. Kenapa dia payah? Beda dengan orang yang kerja punya pemahaman yang jelas. Saya kerja itu ibadah. Ini urusannya pemahaman. Dapat berapa sudah takdirnya Allah. Kan begitu. Saya syukuri mudah-mudahan Allah menolong saya bisa barokah di sini. Dan mudah-mudahan saya buat bisa beribadah kepada Allah. Dia dapat mungkin tidak seperti harapannya. Dia sakit hati. Hatinya sumpah enggak? Enggak. Ini yang diberi oleh Allah. Kemudian ditasarufkan, dimakan, dinikmati dengan doa dengan Ya Allah ini rezeki yang kasih. Saya buat makan saya gunakan dengan pemahaman Yang didapat sedikit, kelapangannya jauh lebih banyak. Yang didapat cuma sedikit, syukurnya jauh lebih banyak. Ketenteramannya, ketenangannya jauh lebih banyak. Apa coba yang membedakan? Pemahaman tidak. Ya kan begitu kan? Masalah pemahaman. Masalah apa yang ada di dalam nanti. Maka menjadi jelas apa yang ولهذا قال الله تعالى الذي خلق المنطر والحياه ليأكل dia apa? Akhlasuhum wa aswaduhum Amalan yang paling ikhlas untuk Allah dan yang paling benar sesuai dengan sunnah. Untuk bisa ikhlas dan untuk bisa mengikuti sunnah Nabi, hati tidak dilibatkan. Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Orang yang paling kuat ikhlasnya, orang yang paling kuat mengikuti sunnah Nabi, adalah orang yang paling kuat hatinya. Adanya ilmu yang ada di dalam hati, di dalam hatinya, bahwasanya hidup ini untuk Allah. Dan adanya ilmu yang ada di dalam hatinya, Nabi tuntunkan harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Ini yang menjadi ukuran dari sebuah amalan. Sebagaimana dalam ayat yang lain juga sama dalam surah Maka kemudian disimpulkan oleh beliau قال سبحانه وتعالى إنما خلق السماوات والأرض والموت والحياة وزين الأرض بما عليها ليبلو ibadahu أيهم أحسن عملا Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanyalah Allah menciptakan langit dengan semua yang ada dan bumi dengan semua yang ada. Allah menciptakan kematian, Allah menciptakan kehidupan. Allah menghiasi bumi dengan seluruh apa yang ada di atasnya semuanya ini adalah untuk meraih suatu nilai dari Allah kepada hambanya apa? Ayyukum ahsanu Amalan yang dinilai oleh Allah yang paling baik adalah yang berangkat dengan hati yang punya bimbingan dengan ilmu yang Kemudian yang terakhir, kita akan oleh beliau. Walihadihil ma'anil jahilati lam tukuni sholihin kathratu amal bidzahiri wa qalu asyanu bisyafati la fil maka kesimpulan yang dinasihatkan oleh beliau Syabul Hadi dan mudah-mudahan itu menjadi kesimpulan dan nasihat bagi kita dari semua amal-amal kita yang kita berharap amal-amal kita yang sudah begitu banyak kita lakukan ini bagaimana punya nilai di hadapan Allah Subhanahu menjadi kemuliaan kita dunia akhirat. Wa li hadhihi al Maka eh, dan karena makna yang aku ini yaitu amal itu ayyuhul asal amal dibangun dari benarnya hati kita membangun amal. Karena itu Dan hati-hati mereka dikuatkan. Ini keadaan yang ada Makanya sering kan Nabi menunjuk orang-orang tertentu ada surga. Padahal sahabat heran dengan amal dia. Mana kok amalannya? Amalannya nggak banyak. Jumlahnya apa? Ibadahnya yang hebat mana? berpikir dia dari sholat. Kemudian sahabatnya mana amalannya Sampai sahabat bertahan ke rumah dia. Cari-cari amalannya dia minum, dia titip. Malam hari waktunya sholat malam dia juga masih tidur. Ini ada orang seperti ini dibilangin nanti masuk sholat. Tidak ada amalannya. Kemudian setelah pulang dia tanya, Kira-kira kamu punya amalan yang menurut kamu kamu anggap itu amalan yang baik itu apa? Sehingga Nabi mengatakan seperti ini, seperti ini. Kata dia, saya selama ini tidak pernah sakit hati dengan siapa. kalau dipikir, dia bekerja dengan satu Itu dosa, tapi menjadi wasilah bagi dia meraih kemuliaan dari Allah. Kedekatan kepada Coba kita perhatikan ketika para sahabat bertanya kepada Nabi. Sering sahabat bertanya dengan pertanyaan yang sama. Apa? Ayyul akmali afdal. Amalan mana Nabi yang paling utama? Pertanyaannya sama ya? Sering sahabat ini. Jawaban Nabi berbeda Ini yang utama haji mabrur. Ini dulu gimana? Yang utama yang mana? Ini gak paham. Sebagian ulama menjelaskan, kenapa Nabi menjawab berbeda? Karena Nabi melihat sahabat yang bertanya itu lebih dimudahkan oleh yang kita generasi dulunya ditiup angin ke sana kemari. Kemudian kita memposisikan diri seperti orang-orang besar yang tahu diri dulu. Abu Bakar wajar. Abu Bakar itu dari jahiliyah nyentuh berada aja gak pernah. Ya, gak pernah Abu Bakar. Apalagi sampai berbuat dosa. Nah kalau kemudian dimampukan oleh Allah seperti itu wajar. Karena kita bisa melihat diri kita. Makanya lihat apa yang harus kita keluarkan kebesaran hati kita, keimanan, pemahaman. Sehingga amal kita ini walaupun cuma satu dua, walaupun tidak banyak, kita jadi ahli. Jadilah orang-orang yang ahli beramal. Istri, apa amalan ahli yang harus harus dia jadi spesialis? Spesialisnya istri itu yang diperintahkan oleh Allah harus menjadi ahli itu apa? Ada yang tahu gak ini? Coba Pak, ini udah punya istri loh. Ini istrinya dinasihati. Kadang-kadang istri-istri sekarang itu terbalik. Yang tidak ahlinya malah diupayakan jadi ahli. Istri malah mencoba bagaimana menjadi pembisnis. Itu kan bukan wilayah dia. Nah, ahlinya istri yang diperintahkan oleh Allah supaya ahli itu Ngerayu suaminya, menyayangi suaminya. Ketika suaminya marah senyum, itu yang harus ahli dilatih. Gitu Menyayangi anaknya, sering-sering beranak, kan begitu. Gitu. Ya kan begitu. Nabi mengisyaratkan sebaik-baik wanita adalah apa? Al-Wadud, Al-Wadud yang penyayang sama yang peranak. Dikasih modal tidak dipupuk. Ya kan gitu? Suruh menyayangi suaminya, menyayangi anaknya malah tidak dipupuk. Malah ah bantu suami ah bisnis, saya tak isi bener. Nah, orang harus bantu, oh, ini duit dulu. Nah, itu benar. Nah, itu lagi, itu uang tua. Jangan dong, ada lain lagi. Loh, ini hanya suami, hanya anak-anak. Nggak apa-apa, suami kan ada dalilnya juga baru-baru istri. Jadi yang dikasih adik oleh Allah malah tidak dipakai. Makanya ada sebuah yang ulama menasihatkan, jadilah istri-istri yang ahli, yang profesional. Nah kalau sekarang dia kok ketinggalan sini yang begitu. Nah, ya kan? kalau bahasa Jawa kan ada istilah istri itu lain kan? Apa? Maca, iya kan? mana kan? gitu kan Walah, itu istri ketinggalan zaman istri kok kerjanya kok nemenin suami tersenyum kayak boneka aja gitu kan? padahal itu justru yang dijadikan oleh Allah sebagai anti suami juga begitu suami itu artinya adalah menjadi kawan, menjadi pemimpin suami disuruh putusin masalah istrinya kemana nggak bisa Memberi nasihat kepada istrinya nggak bisa. Membimbing agamanya istrinya nggak bisa. Menjaga neraka dari keluarganya istrinya nggak bisa. Malahan suaminya cengeng. Kerjanya hanya butuh disayang-sayang sama istrinya saja. Loh ini gimana? Allah sudah memberikan kita tugas-tugas spesialisasi yang banyak. Tapi kita tidak mampu kok menjadi orang yang Maka coba perhatikan apa yang dinasihatkan oleh kita. Bagaimana dulu orang-orang soleh itu tidak melihat badannya amal yang doain. Apa yang menjadi spesialisasi dimudahkan oleh Allah itu mulia. Wabalu asyadu bisohwah. Mereka mengatakan urusan pokok di dalam amal adalah bagaimana meraih amal itu sofwa. Sofwa itu apa? Murni, tulen, jernih, bersih. Bagaimana amal itu amal yang paling baik? Kalau jadi istri, jadi orang tua, bagaimana yang paling baik? Sebagaimana yang oleh Allah. La bil bukan cuma sekedar memperbanyak banyaknya amal. Ini yang diingatkan oleh beliau. Sebagaimana hari ini juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala a'jabakum kasratukum. Pada hari Senin, ingat kata Allah, ketika kalian bangga dengan banyaknya jumlah kalian. Falan tughniankum syai'a. Sedikit pun jumlah yang banyak itu tidak berguna Ini Allah beri nasihat kepada kita. Wa dzalika alaikumul Buminya Allah yang luas kamu rasakan sempit. Kamu tidak mendapatkan pertolongan Allah. Kenapa? semua wali walaikum diri kemudian kamu jadi orang yang paling berpaling. Kenapa? Penyebabnya karena membanggakan doa. kemudian tidak membangun hatinya untuk punya kehidupan umat. Rasa butuh kepada Allah sudah mulai hilang. Ketika jumlahnya banyak, kalau sudah berbicara yang dipikir jumlah Sebagaimana orang-orang pada waktu perang Hunain ini para sahabat Nabi mengatakan e, jumlah kita banyak. Dan sekarang ini saya belum lama ini juga mendengar kalimat Wah, kita ini harus berbangga Harus semua belajar di Indonesia sekarang sudah mulai banyak Ini kalimat ini diucapkan dengan maksud apa? Kalau sudah mulai ada pemahaman merasa punya power, merasa punya apa? Kekuatan. Ini sudah seperti ya. Sudah seperti Coba mari kita perhatikan kepada manfaatidin, wafatidin kaum muslimin. Beberapa kali Allah memberikan kemenangan-kemenangan termasuk kepada Nabi kita Muhammad SAW pada waktu itu para rasul dan nabi kita dikondisikan lemah atau dikondisikan kuat. Gimana? Pada saat Allah memberikan kemenangan kepada para rasul, pada saat Allah memberikan kemenangan kepada Nabi kita Muhammad SAW, saat itu para rasul dikondisikan oleh Allah lemah atau kuat. perang Badar kondisinya lemah apa? Nah, lemah. Tidak siap perang, kuda cuma bawa dua, ya kan? Hatinya dijadikan terfitnah dengan kafirannya siapa? Kafirannya Abu Sofyan. Kan begitu kan? Kemudian Allah mengharuskan hadapi Abu jahat, Hatinya Nabi dan para sahabat. Oh, gimana kan? Dikondisikan lemah. Apa maksudnya juga? Supaya butuhnya kepada Allah itu total. Partai maka dikondisikan lemah atau dikondisikan kuat? Nah, Hah? kuat dari mana coba? Siapa yang jawab kuat tadi? Partai maka itu identik dengan perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu orang Islam dalam kondisi dirugikan atau diuntungkan? Dirugikan. Tidak boleh masuk Mekah. Gencatan senjata. Rugi semua kan? Tidak boleh masuk Mekah gencatan senjata. Mau bikin apa? Sudah perjanjian. Dikondisikan apa? Tak mungkin kita bisa masuk ke Mekah mengalahkan mereka. Itu settingannya Allah Azza wa supaya orang mukmin ini butuh kepada Allah dan mengambil karya-karya amalan yang ikhlas. Kemudian Allah merencanakan lain. Allah menyuruh Nabi untuk sahabat supaya pergi berdakwah aja Berharap yang baik, beramal yang baik dakwah. Kemudian dakwah kamu. Akhirnya dari dua dakwah semua jazirah Islam selain Mekah masuk Islam. Kemudian Allah perintahkan binatang aneh-aneh untuk memakan perjanjian perang, eh, perjanjian itu tadi. Dimakan kemudian apa? Habis. Berarti perjanjiannya berarti sudah dengan sendirinya apa? Hilang surat perjanjiannya sudah tidak ada. Kemudian Allah takdirkan salah satu orang muslim berkhianat. Maka dengan demikian boleh nggak kita masuk lagi ke Mekah? Boleh. Akhirnya masuk Mekah dalam keadaan aman. Itu yang mengkondisikan Tidak pernah berpikir Para badan juga begitu. Allah kondisikan dalam keadaan lemah. Nabi-nabi kita seperti Nabi Musa alaihissalam dikondisikan lemah apa kuat? Lemah. Ketika kaumnya Musa mengatakan kita akan didapat, apa kata Musa? Tidak. Allah bersama. Untuk Nabi Ibrahim alaihissalam dikondisikan lemah, dijerumuskan di dalam api. Apa kata Nabi Ibrahim? Hasbi Allah Semua seperti itu. Nabi Ayub dikondisikan lemah. Nabi Yusuf dikondisikan lemah. Semua dikondisikan lemah untuk kemudian butuh kepada Allah. Ketika kita sudah merasa tidak butuh kepada Allah hati kita, mulai melihat diri diri kita, mulai melihat kelompok kita, mulai melihat jumlah kita, mulai melihat fasilitas kita, maka saat Ini faedah kita beramal yang ini merupakan bagaimana kita mengembalikan agama kita. Kita harus berangkat dari mengembalikan amal kita di dalam kita. Dan alhamdulillah mudah-mudahan apa yang kita telah berkaitan dari usul ini itu usul yang baru saja kita berkaitan usul yang kelima al-amal tafadul bi tafadul ma fil menjadi kembali kaidah bagi kita untuk membangun agama kita untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT meraih kemenangan, keselamatan dunia dan akhirat dengan amal-amal yang kita kerjakan kita menemukan kembali bagaimana cara kita menjadi orang-orang yang menjadi kekasih Allah yang sesungguhnya kita bisa kembali membangun memperbaiki jalan kita dengan benar tidak sebagaimana orang-orang yang hanya mengulang dan mengulang dan mengulang yang pengulangan-pengulangan itu akan membuatkan kecuali yang sama seperti para penduduk. Naudzubillah waliyadzubillah. Apalagi yang lebih baik. Insya Allah kita akhiri majlis kita pada usul yang kelima. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih ada ya. Selesaikan masih ada satu yang belum saya baca. Kesimpulan yang sangat penting disampaikan oleh beliau Wa amman alladziina akfaru ma fil qulub. Adapun orang-orang yang mereka telah melalaikan kaidah-kaidah iman, bagaimana agama yang ada di dalam hati. Fagharrahum al ada wal kasar. Dia selalu terfitnah. Menipu dia banyaknya jumlah, banyaknya fasilitas. Wa ma yanfa'u rafu sukuh wa lam Tidak akan pernah bermanfaat atap yang tinggi yang menjulang tidak akan pernah bisa berdiri. Walam karma berpihak, sementara fondasinya, tiangnya tidak pernah dibangun dengan kuat. Sementara tiangnya, bangunannya, apa fondasinya tidak pernah dibangun dengan kuat, maka kita membuat atap yang menjulang tinggi dan megah yang indah akan runtuh dengan kaca. Seperti ini agama kita akan kembali kita tidak bisa memulai kebaikan dari agama ini manakala kita salah jalan. Orang orang beriman adalah orang yang tahu bagaimana dia memperbaiki agamanya, sebagaimana dia tahu tentang imannya yang menjadi dalam hatinya. Mudah-mudahan dari beberapa kerja yang telah disampaikan oleh beliau, Allah menjadikan kepada hati kita mendapatkan pengalaman dan ilmu yang bermanfaat, dan kita bisa mengambil kaidah untuk memperbaiki jalan agama kita di dalam mencari izzatullah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, Dan insyaallah kita akhiri materi kita pada kesempatan ini sampai di sini. Mudah-mudahan dengan yang Allah SWT bisa menjadikan orang kita.